Ya rahimakumullah. Berbicara tentang harta merupakan sesuatu yang hangat. Sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Setiap hari, setiap saat, ya, setiap jam, setiap hari kita berjumpa dengan yang namanya harta. Demikian tingginya kedudukan harta di hati manusia sehingga menjadi sesuatu yang sangat dicintai dan sangat berharga bagi mereka. Mereka mencari harta ini pagi, siang dan malam. Bahkan sebagiannya berangkat sebelum subuh, masih di malam hari dan pulangnya pun di malam hari semuanya dalam rangka untuk mencapai yang namanya harta. Demikian Allah sifatkan manusia yang sangat mencintai, sangat cinta kepada harta. Allah sampaikan dalam satu surat surat Al-Adiyat ayat 6 sampai 8 Innal insana li rabbih lakanut wa innahu ala dhalika la wa innahu li hubbil khairi la Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan keingkarannya tersebut. Dan sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak tercela bila tidak sampai membuat manusia tidak mensyukurinya. Karena harta adalah satu tuntutan kebutuhan pokok manusia untuk bisa hidup di setiap tempat dan zaman. Kecuali nanti di akhir zaman, di mana harta berlimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya, karena tidak dapat memanfaatkannya. Waktu itu, kata Rasulullah SAW, orang sangat semangat untuk sholat dan ibadah, yang tentunya lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan itu diketahui ternyata adanya di zaman-zaman dekat dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami. Beliau bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا وإماما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها demi zat yang jiwaku di tangannya yaitu Allah Subhanahu wa taala telah dekat turunnya Ibnu Maryam pada kalian sebagai pemutus hukum dan imam yang adil. Lalu ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus upeti jizyah dan harta melimpah ruah. Sehingga tidak ada seorang pun yang menerimanya, sehingga satu kali sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Demikianlah, di zaman di mana Allah limpahkan harta kepada kaum muslimin sedemikian rupanya. Namun tetap kita katakan bahwa harta adalah satu tuntutan kebutuhan pokok manusia dewasa ini. Demikian juga ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia tabiat untuk tidak puas dengan harta. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لو yu'tan nasu wadiyan من mal, لابتغى thalithan." Seandainya manusia diberikan dua wadi, dua lembah harta, tentulah mereka mengharapkan yang ketiga. Wa ma yamla'u jawfa ibni Adam ila Dan tidak akan memenuhi, membuat kenyang eh, perut Bani Adam kecuali tanah. Hanya kematian yang membuat mereka tidak mau mencari harta lagi. Wa ala man taba. Hmm? Dan Allah memberikan tobat kepada orang yang bertaubat. Artinya ada orang-orang yang demikian tidak mencintai hartanya dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memaafkan mereka. Demikian juga pentingnya harta ini disampaikan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala dan diulang-ulang kata harta ini. Sehingga Allah mengulang kata harta dengan semua turunannya mencapai 86 kali. Dan Allah ya, sebutkan kata rizku, rizik, ya, rizki, dengan turunan katanya mencapai 123 kali. si menunjukkan kata kaidah dalam tafsir apa ilmu tafsir Al-Qur'an dikatakan bahwa semua yang Allah ulang-ulang itu mengandung urgensi besar untuk makhluknya. Oleh karena itu, kondisi yang demikian ini ditambah lagi dengan Allah jadikan harta sebagai fitnah umat ini. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu al ummah al-mal." Setiap umat punya fitnah, fitnah yang khusus untuk mereka dan fitnahnya umat ini adalah harta. Oleh karena itu, kita lihat banyak kaum muslimin berjatuhan dalam mencari harta ini. Banyak kaum muslimin berguguran di jalan mencapai harta ini. Padahal mereka yakin dan tahu bahwa hanya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Sehingga Rasulullah gambarkan dengan sangat jelas bagaimana kondisi sebagian kaum muslimin yang sebagian tampak di hari ini. Kata beliau dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya Rasulullah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram." Akan datang kepada manusia satu zaman Ketika itu seorang tidak lagi peduli dengan apa yang ia dapatkan. Apakah dari yang halal atau yang haram. Sehingga bicara tentang harta ini demikian luas jangkauannya, demikian luas sisi-sisinya. Namun kita coba pada hari ini. <clears throat> untuk memberikan kepada kaum muslimin satu kiat. Untuk mempermudah mendapatkan rezeki. Dan untuk memelanggengkan atau membuat harta itu tidak hancur, tidak habis dan tidak cepat habis. Sebab saya melihat Allah alam bisawab dari yang saya pelajari bahwa keberkahan harta itu nanti akan didapatkan dalam tiga tanda. Yang pertama, mudah mendapatkannya. Yang kedua, awet dan gampang untuk menggandakannya atau untuk mengembangkannya. Dan yang ketiga tidak mudah hancur dan tidak mudah berkurang. Dan nampaknya inilah yang kita inginkan kita ingin dapatkan harta dengan mudah. Kemudian awet, kemudian gampang untuk dikembangkan sehingga berlipat, berlipat, berlipat dan kemudian menjadi keberkahan untuk hidupnya di dunia dan akhirat nanti. Kita ringkas hal ini dengan poin-poin yang insya Allah bersifat praktis dan aplikatif. Yang pertama, kita semua yakin, hmm, kita semua yakin bahwa yang memiliki rizki dan yang membagi-bagikan rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mewajibkan kita, Allah perintahkan kita untuk mewujudkan ibadah dalam hidup kita ini. Dan menanggung semua rizki dan makanan yang kita butuhkan di dunia ini. Yang dengannya Allah berikan syariat, usaha-usaha dan upaya-upaya yang bersifat duniawiyah dan bersifat diniyah. Bersifat dunia adalah bagaimana kita berusaha dengan teori dan pengalaman yang ada sehingga bisa mengembangkan usaha-usaha tersebut. Mengembangkan harta tersebut. Yang kedua adalah yang bersifat dininya, bersifat agama. Yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasulullah dalam sabda-sabdanya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya adalah asas, pondasinya. Sedangkan yang pertama itu hanya sebagai pengembangnya, pelengkapnya saja. Dan sayangnya atau ironisnya kaum muslimin sekarang ini mementingkan ya, untuk belajar mengenai kiat-kiat ya, mendapatkan harta yang bersifat duniawiyah bersifat duniawiyah keduniaan dan melupakan kiat mencari rizki yang bersifat agama ataupun syar'i ataupun diniyah. Padahal semuanya telah jelas dan telah disampaikan secara gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan diperjelas dengan sabda Rasulullah dalam sunnah-sunnah beliau. Di antaranya adalah yang pertama adalah amal soleh. Semua amal soleh adalah sebab untuk mendapatkan kemudahan rezeki. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa, ini umum, siapa saja yang beramal saleh dari kalangan laki-laki ataupun wanita dalam keadaan mukmin maka niscaya Allah kata kami nuhyiyannahu ya, memberikan kepadanya kehidupan hayatan thayyibah kehidupan yang baik dan sungguh kami akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang ia kerjakan. Kata Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan juga Sa'id bin Jubair dan Ata rahimahumallahu taala. Makna hayatan thayyibah adalah kehidupan yang baik, rezeki yang mudah. Bahkan Allah sampaikan dalam surat yang lainnya As-Saba ayat 4. Lihat liyadziyalladzina amanu wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratu wa rizqun karim. Supaya Allah membalas orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka itulah yang mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Dan Rasulullah pun sampaikan dalam hadisnya yang cukup jelas. Beliau katakan, Innal kafira ida amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya. Wa ammal mu'minu fa inna allaha yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atih. Orang yang kafir, jika beramal kebaikan, apa saja bentuknya? ulat, rajin, dan dan lainnya. Maka Allah berikan kepada dia makan di dunia ini. Dikasih kemudahan rezeki di dunia ini. Sedangkan mukmin yang beramal amalan kebaikan. Maka Allah akan menyimpan untuknya kebaikan di akhirat, pahala. Dan Allah balas langsung di dunia ini dengan rizqan fid dunia ala ta'atih dengan memberikan rezeki di dunia dengan sebab taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata amal soleh yang kita perbuat, baik yang jaringan, kecil, sampai yang besar, semuanya bisa menjadi sebab kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita berpikir kembali, mengingat kembali, memotivasi diri kita untuk beramal soleh, sehingga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan rezekinya yang demikian luas dan demikian banyaknya. Poin yang kedua, sebab yang kedua adalah bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dan bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tawakal adalah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menggantungkan ya, semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan tetap mengerjakan sebab-sebab dan usaha-usaha yang bersifat amaliyah. Ya. Tawakal dengan hati kita namun harus dibuktikan dengan amalan kita berusaha mendapatkan hal tersebut. Takwa dan tawakal menjadi sebab kemudahan rezeki disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Allah firmankan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu lam yahtasib." Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan baginya jalan keluar. Ada solusi terus atas segala masalahnya. Dan akan Allah limpahkan rezeki dari tempat yang ia tidak duga-duga sebelumnya. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu telah mencukupkannya. Ayat ini langsung ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang lebih jelas dan lebih mudah diamalkan. Sahabat yang mulia Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kata beliau ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يتلو علي هذه الآية وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لم يحتسب وما يتوقع على الله فهو حسبه حتى فرغ من الآية ثم قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم نبي ملايم membacakan kepadaku, kata Abu Dhar, ayat ini. Yaitu wa ya yaj'alahu makhraja warzuqhu min haythu lam yahtasib wa ma yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasb. Sampai selesai ayat tersebut. Kemudian mengatakan, wahai Abu Dhar, seandainya manusia semuanya mengambil ayat ini, bertakwa dan bertawakal kepada Allah, tentu mereka, tentulah hal ini mencukupkan mereka mencukupkan dalam pengertian semua urusannya. Sebagaimana dijelaskan oleh penulis kitab Tuhfadul Ahwadi bisyarhi Jami' at tirmidhi Dia mengatakan seandainya manusia betul-betul bertakwa dan bertawakal, maka sungguh Allah akan mencukupi urusan dunia dan agama mereka. Oleh karena itu, Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam mengatakan tawakal adalah utama-utama sebab untuk mendapatkan rezeki. Demikianlah tawakal menjadi sebab ya, yang utama dalam mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi memberikan pendekatan kepada kita. Pendekatan kepada kita supaya memahami makna tawakal ini. Nabi mengatakan, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la ruziqtum kama yarz kama at tayru taghdu himasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan benar, tentulah kalian dilimpahkan rezeki sebagaimana dilimpahkan rezeki kepada burung yang berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Menunjukkan kita lihat bagaimana seorang seekor burung yang demikian lemahnya. Hanya modal dengan kedua eh, cakarnya eh, dan dengan paruhnya. Dan burung kecil tenaganya terbatas. Ya. Namun dengan tawakalnya dia berangkat pagi hari dan sore hari pulang dengan perut kenyang. Semua kebutuhannya tercukupi dengan tawakalnya burung ini. Gambaran yang jelas bagaimana Rasulullah berikan kepada kita pendekatan bagi kita yang pernah melihat burung berangkat pagi hari kemudian pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Subhanallah. Ya. Demikian juga manusia kita semua kaum mukminin bila bertawakal kepada Allah dalam mencari rezeki, Allah limpahkan rezekinya kepada kita. Kemudian ditambah dengan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya dalam mencari rezeki yaitu memperbanyak istighfar memperbanyak istighfar satu hal yang mudah. Namun disyaratkan padanya paham apa yang diucapkannya. Bila mengucapkan astagfirullah, faham bahwa ia sedang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya istighfar lidah, hatinya tidak ada. Ya, istighfar yang ada padanya kekhusyuan. Artinya hatinya memahami bahwa ia sedang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal ini Allah sampaikan dalam surat Nuh mengisahkan perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. sana Allah berfirman, mengisahkan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku sampaikan kepada kaumku. Istaghfiru rabbakum. Mohonlah ampunan kepada Rabb kalian. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana ghaffara. Sebenarnya ia itu maha pengampun. Maha pengampun. Maknanya setiap orang yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan faham maknanya, maka Allah akan ampuni dia walaupun dosanya besar sekali. Kemudian diberikan tambahan selain ampunan tersebut, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan mengadakan untuk kebun-kebun dan mengadakan pula di, di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ada beberapa faedah istighfar di sini. Yang pertama ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua turunnya hujan. Oleh karena itu dalam kitab surat istisqa dianjurkan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dilipat gandakan harta kita. Dan demikian juga diberikan anak kepada kita. Yang kelima, Allah suburkan kebun-kebun. Dan yang keenam, Allah jadikan sungai-sungai di kebun-kebun tersebut. Sehingga tidak pernah kekurangan air sama sekali. Hal ini ternyata difahami ya, oleh para salaful ummah dahulu. Dan Nabi pun memberikan keterangan tambahan dengan mengatakan man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja fa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la, la yahtasib Siapa yang memperbanyak istighfar? Siapa yang memperbanyak istighfar? Allah jadikan baginya kemudahan dari semua kesulitannya. Dan Allah langgarkan dari semua kesempitannya. Dan Allah limpahkan rezeki dari tempat yang tak tertuga. Riwayat Ahmad dan kata Imam Ahmad Muhammad Syakir isnaduhu sahih. Hal ini pun dipahami oleh Hasan al-Basri. Dikisahkan bahwa ada beberapa orang mengadu kepada beliau. Wahai imam, sekarang musim kering. Kemarau panjang tidak ada air. Maka apa solusinya? Kata beliau, istagfirullah istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengatakan, wa imam, saya fakir, saya miskin. Hmm, saya ingin dimudahkan rezeki. Maka doakan saya agar Allah mudahkan rezeki kepada saya." Maka beliau jawab, istighfarlah, Mohon ampunanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang, ke, yang ketiga mengatakan kepada sang imam, saya ini tidak punya ahli waris, tidak punya keturunan. Maka doakanlah wahai imam agar Allah melimpahkan, menganugerahkan saya anak yang soleh. Maka beliau mengatakan, istighfirullah, istighfarlah kamu. Datang yang ke yang keempat, mengadakan wah imam kebun saya pada kering. Maka beliau mengatakan istighfirullah, istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan wahai imam, kenapa kok semua dengan istighfar? Kata dia, tidakkah engkau mendengar ya, firman Allah mengisahkan kisah Nabi Nabi Nuh alaihissalam. Fakul astaghfir rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Allah Akbar. Demikian indah pemahaman para ulama salah terdahulu yang memahami Al-Quran dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Bukan hanya teori, namun teramalkan, teraplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang keempat, yang mungkin yang terakhir dalam hal ini, ya, adalah berdoa. Adalah berdoa, ya, yang ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita itu ber, berusaha ya pagi siang malam mencari rezeki tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa adalah satu sebab yang penting dalam memperoleh rezeki. Karena ia adalah permintaan kepada Yang Maha Pemberi Rezeki. Yang yakin bahwa yang punya harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasai harta adalah Allah Subhanahu wa taala pasti akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun berdoanya tentu dengan syarat-syaratnya, tentu dengan adab-adabnya yang para pendengar sekalian mungkin pernah mendapatkannya dalam banyak kajian di raja-raja ini. Nabi saja mencontohkan <coughs> dalam beberapa hadis ya, di antaranya hadis Ummu Salamah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Ida shalla subha hina yusallimu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan dulu apabila selesai sholat subuh Ketika selesai salam mengucap Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amal mutakabbalan Wahai Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang manfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Permintaan pertama adalah ilmu yang manfaat. Karena adalah kunci kebahagiaan manusia Kemudian rizki yang tayyiba. Rizki yang banyak, yang bagus, yang bisa diamalkan dalam bentuk amalan nantinya. Dan amalan yang mutakabbal yang terima Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah juga pernah berlindung kepada Allah dari ke kefakiran dalam hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal faqri wa a'udzubika minal qillati wa dhillati wa a'udzubika an adlima au udlam Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa Wahai Allah, aku berlindung kepada kepadamu dari kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari kekurangan dan kerendahan. Ya. Dan aku berlindung kepada engkau dari aku berbuat zalim atau dizalimi. Jadi kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga demikian juga Rasulullah SAW membimbing umat ini ya, untuk bisa mendapatkan kemudahan rezeki yang nantinya insya Allah taala menjadi sebab kebahagiaan dia di dunia dan akhirat nanti. Radio Roja 756 kHz للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم Radio dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jamaah. Ikhwati fillah, rahimakumullah. Setelah kita mengetahui ada empat ya, poin penting dalam upaya kita mencari sebab kemudahan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu kita perlu juga untuk mengetahui sebab-sebab yang bisa membuat harta kita berkembang dan awet secara agama, secara dini. Di sini Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap akan berkisar kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan hal ini dan mencoba untuk menjelaskannya dengan secara ringkas, secara ringkas eh, sehubungan dengan waktu yang kita memang dibatasi dan tidak bisa kita buat bebas.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 Pada setiap bulir akan muncul seratus biji. Sehingga, eh, sini kita lihat, satu biji menumbuhkan tujuh ratus biji yang baru. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Allah yudha'ifu liman yasha." Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Maknanya bahwa mungkin saja Allah melipatkan harta kita melebihi 700 lipat ini. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunianya, lagi maha mengetahui. Maha luas karunianya maknanya dia bisa mengaruniai kita melebihi 700 kali lipat. Dan dia mengerti, mengetahui, maha mengetahui ya, apa yang kita perbuat. Dan demikian maka tampak jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan melimpahkan kepada kita, pasti akan melipat gandakan harta kita bila kita berinfak fisabilillah. Yang kedua adalah zakat dan sedekah. Timbul masalah di sini, apa bedanya infak, sedekah dan zakat? Sebab kita banyak lihat di kalangan kaum muslimin ya, membuat lembaga amil, zakat, infak, sodakoh. Terkadang orang tidak bisa membedakan mana sodakoh, mana infak ya, adalah semua yang kita keluarkan. Namanya infak. Baik itu untuk untuk perkara yang baik maupun yang buruk. Sehingga kalau infak dikasih tambahan fi sabilillah. Sebab kaum kafir juga yang fikun amwalahum liyasudduna liyasudduna nasa an Orang kafir juga menginfakkan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini infak. Sehingga semua yang kita keluarkan namanya infak. Infak yang ada pahala adalah infak yang fisabilillah. Yang kedua adalah sodakoh. Hmm. Sedekah ini ada dua. Ada sedekah yang wajib, ada yang sedekah tidak wajib atau tatawu atau sunnah. Dan tidak ada sedekah yang mubah nggak ada. Kalau infak ada yang mubah. Hmm. Kalau yang sedekah hanya adanya wajib dan sunnah. Sedekah yang wajib adalah sedekahnya laki-laki ataupun suami kepada sang istri dan anak-anaknya. Ini sedekah wajib. Dan sedekah tidak ada batasannya. Artinya tidak ada persentasenya. Ya, sesuai dengan adat istiadat, ya, sesuai dengan kemampuan yang ada. Yang kedua sedekah yang bersifat e, tetawu. atau bersifat e, sunnah. Ya, contohnya wakaf tanah, sedekah jariah dan yang lain-lainnya banyak sekali. Sedangkan zakat adalah wajib tidak ada sunnahnya ya. dan ia pada harta tertentu dan dalam ukuran yang tertentu saja itu zakat sehingga bisa kita ambil garis sederhananya ya. bedanya antara infak zakat dan sedekah dalam hukum ya, bahwa dalam infak dikenakan hukum ya, haram ya, makruh, mubah, sunnah, dan wajib. Tergantung bagaimana dan kemana kita infakkan harta kita. Yang kedua adalah sedekah. Dikenakan dua hukum. Ya. Wajib dan sunnah yang ketiga adalah zakat yang hanya dikenakan satu kewajiban, satu hukum saja itu wajib. Ya. Sisi jumlahnya, hmm, sisi jumlahnya, infak tidak ada batasan. Hmm. Sodako pun demikian. Hmm. Tidak ada ukuran tertentu dalam artian ya, persentase. Dilihat kepada keadaannya ada. Kalau misalnya keluarga itu butuhnya adalah e, 5 juta, maka itulah namanya zakat yang wajib pada waktu tersebut. Dan seterusnya. Yang zakat itu hartanya terbatas pada jenisnya, ukurannya, dan yang dikeluarkan. Nisabnya sendiri dan berapa persen pun ada yang dikeluarkannya. Dan waktunya pun tertentu. Ya. Nah, zakat harta setahun sekali. Kalau zakat pertanian ketika panen. Nah, zakat dan sedekah ini ya, adalah sebab ya, yang membuat harta kita berkembang, tumbuh berkembang. Ya. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Ambillah zakat dari harta mereka. Hanya sebagian saja. Ya. Yang punya fungsi membersihkan mereka dan mencucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka Sesungguhnya doa kami itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. Dan sesungguhnya Allah itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Zakat dan sodakoh bisa menumbuhkan harta dari banyak sisi. Di antaranya adalah Allah akan lipat gandakan pahala, Allah lipat gandakan eh, harta tersebut. Kata Rasulullah SAW, Ma tasaddaq ahadun bisadaqatin min tayyibin, wa la yaqbalullah illa tayyiba, illa akhadaha, akhadaha ar-Rahmanu biyaminih, wa in kanat tamratan fatarbu fi kaffir rahmani hatta takuna a'zama minal jabal. Tidaklah seorang bersedekah dari sesuatu yang taib, yang baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kecuali Allah itu akan mengambilnya dengan tangan kanannya. Apabila berbentuk korma, maka akan berlipat ganda di tangan Allah subhanahu wa ta'ala hingga lebih besar daripada gunung. Hadis riwayat Muslim. Cuma menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala meribakan sedekah. Yang kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Wa yurbi sadaqat. Sehingga ya, sedekah yang sedikit dari seorang muslim yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sesuai dengan syariat Islam dalam sodakohnya, bisa Allah lipat gandakan melebihi besarnya gunung. <clears throat> Ini di antara sisi berlipat gandanya harta dengan sodakoh dan zakat. Yang kedua, tidak berkurang harta tersebut. Bahkan bertambah dari sisi barokah dan keselamatan harta. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis yang cukup panjang sekali. Rasulullah mengatakan talasatun uqsimu alaihinna wa uhadithukum hadithan fahfaduh. Ada tiga. Ya aku bersumpah atas atas tiga hal tersebut. Nah, dan aku sampaikan pada kalian satu hadis. Fahfaduhu. Hafalkanlah. قال ما نقص مال عبد من صدقه kata Nabi Muhammad SAW harta tidak akan berkurang harta hamba ini tidak akan berkurang dari sedekah wala zulima 'abdun madlamatan fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzan dan tidak seorang hamba dizalimi satu kezaliman. Lalu ia bersabar. Bersabar atasnya. Kecuali Allah tambahkan baginya kemuliaan. Yang ketiga, wala fataha abdun baba mas'alatin illa Allahu alaihi baba faqrin dan tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta. Pintu untuk ngemis-ngemis. Ya. Kecuali Allah bukakan atasnya pintu kefakiran. Kemudian beliau katakan lagi, "Wauhadithukum hadithan fahfadhuh." Aku sampaikan satu hadis kepada kalian maka hafalkanlah. Qala beliau mengatakan, Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini hanya milik empat orang. Abdin razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama, seorang hamba yang Allah limpahkan, Allah rizkikan, Allah anugerahkan harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Lalu ia bertakwa padanya bertakwa kepada Allah dalam harta tersebut wa yasilu fihi rahimahu dan menggunakan harta tersebut sebagai sarana untuk menyambung kekerabatannya wa ya'lamu lillahi fihi haqqan dan mengetahui bahwa ada hak-hak pada harta itu kepada Allah Subhanahu wa taala zakat, sodak dan lain sebagainya. Fahada bi afdalil manazil. Ini adalah kedudukan yang paling utama. Yang pertama. Yaitu seorang hamba yang Allah limpahkan harta dan ilmu yang dia bertakwa dengan harta tersebut. Dan ia gunakan untuk menyambung kekerabatannya dan mengetahui bahwa ada hak Allah pada harta tersebut. Ini mendapatkan posisi yang paling tinggi. Yang kedua, wa abdin razaqahu Allah ilman wa lam yarzuqhu malan. Hamba yang Allah limpahkan ilmu, Allah berikan ilmu walam yarzuqhu malan dan tidak Allah berikan harta fahuwa sadiqun niyati dan dia ini orangnya sadiqun niyah niatnya itu benar jujur dan pas yaqulu mengatakan lau anna limalan malan la bi amali fulan seandainya aku punya harta seperti yang pertama tadi tentulah aku kerjakan semua amalan fulan tadi fahuwa biniyatihi faajruhuma sawa. Maka ia dengan sebab niatnya tersebut, pahalanya sama dengan yang pertama. Yang ketiga, wa abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Hamba yang Allah anugerahkan harta, kaya. Namun tidak Allah limpahkan rezeki kepada ilmu kepadanya. Tidak Allah anugerahkan ilmu kepadanya. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Maka ia gunakan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbahu. Tidak menggunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala wala yasilu fihi rahimahu dan tidak juga menggunakan hartanya untuk menyambung kekerabatan wala ya'lamu lillahi fihi haqqan dan tidak tahu hak Allah pada harta tersebut fahada bi akhbathil manajil ini menjadi kedudukan yang paling rendah yang keempat wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Hamba Allah yang tidak Allah limpahkan, tidak Allah anugerahkan, tidak Allah karuniakan harta dan juga tidak ada ilmunya. Fahuwa yaqul, dia mengatakan, "Lau anna limalan la'amiltu fihi bi amali fulan." Dia mengatakan, "Seandainya aku punya harta, tentulah aku akan amalkan harta tersebut dengan amalannya orang yang ketiga tadi. Fahuwa biniyatihi fawizruhuma sama. Maka yang keempat ini dengan niatnya mendapatkan dosa sama dengan yang ketiga tadi. Sini kita lihat bahwa ternyata ilmu punya peran sangat sangat besar ya, dalam menyelamatkan seorang hamba daripada kesesatan dan dosanya. Kita lihat, ya, yang pertama punya harta kaya dan punya ilmu sehingga ia habiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua punya ilmu, tidak punya harta. Namun dengan ilmunya ia berniat dengan benar dan jujur ya, bahwa ia akan menggunakan harta bila ia miliki sama kayak yang pertama. Dan ilmu punya peran sangat penting dalam hal ini. Sehingga Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama salaf terdahulu sangat memperhatikan ilmu. Harta tanpa ilmu berbahaya. Namun ilmu tanpa harta bermanfaat. Sehingga kita lihat ya, bahwa ternyata sedekah, ya, zakat dan infak itu bisa menumbuhkan harta kita menjadi lebih banyak dan lebih banyak. Dan terbukti banyak bukti yang saya lihat dengan kedua mata saya dan saya dengar dengan kedua telinga saya ya, para dermawan-dermawan yang tidak pernah kekurangan harta walaupun sodakohnya, ya, masya Allah. Walaupun zakatnya tertunaikan setiap tahunnya, walaupun infaknya juga demikian besarnya untuk membela Islam, untuk membela dakwah Islam yang benar ini. Dan sekarang bukan masanya, bukan waktunya kita untuk menyampaikan kisah nyata tersebut karena memang membutuhkan waktu yang cukup cukup banyak. Yang berikutnya adalah menyambung kekerabatan. Menyambung kekerabatan. Ini juga termasuk cara ataupun sebab yang membuat harta kita lebih ya barokah, lebih berlipat ganda. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari Man sarrahu ayub sato alaihi rizquhu au yunsa'a fi atharihi fal rahimah. Siapa yang senang, siapa yang ingin diberi kelapangan rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah kekerabatan. Menunjukkan di sini bahwa menyambung kerabat adalah perkara yang sangat penting bagi seorang muslim. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan banyak sekali keutamaan menyambung kerabatan ini. Demikian juga berjihad dengan harta dan jiwa. Berjihad ini merupakan sebab ya, kita mendapatkan kemudahan rezeki juga. Sebagaimana dalam surah As-Saf ayat sampai 13. Demikian juga yang juga sangat penting untuk kita perhatikan adalah mengiringi haji dengan umroh. sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunuba kama yanfiyal kiru kama yanfil kiru khabathal hadidi wal dhahabi wal fiddati wa laysa lil hajjatil mabrurati thawabun illa al jannah sertai haji dengan umrah Karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana tiupan api. kita lihat pandai besi, ya, kalau dia itu akan menghilangkan apa kotoran besi dipanaskan dengan api, ya. menghapus kotoran besi emas dan perak. Ya. Tidak ada balasan bagi haji ya, yang mabrur kecuali surga. Demikian juga bekerja yang halal, bekerja dengan yang halal ini juga menjadi sebabnya kemudahan rezeki. Dan yang akhir adalah ya, kita bersyukur dengan yang ada, insya Allah Allah akan tambah dengan yang lainnya. <laughs> Dan yang akhir khanfilah disampaikan bahwa kita punya harta jangan dihancurkan dengan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat riba ya, ria demikian juga kufur nikmatnya, memakan harta anak yatim, yang ini semua menjadi sebab kehancuran harta kita. Semakin digunakan untuk maksiat, semakin gampang hancurnya. Dengan demikian, mudah-mudahan yang singkatnya bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallah heran kepada Al-Ustaz Abdul Abbas Khalid Syamhudi Al-Sihafirullahu Ta'ala yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Bagaimanakah menjadikan harta kita barokah? Semoga eh, menjadi keberkahan pula untuk beliau beserta keluarga dan tentunya bagi kita yang menyimaknya. Ikhwatal Islam seperti biasa, eh, sebagaimana yang telah kami sampaikan, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan seperti biasa untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan malam hari ini kami berikan kesempatan untuk yang pertama dari penelpon di 0218236543 atau juga bisa melalui pesan singkat kami terima di nomor 0819896543 dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita di kesempatan malam hari ini. Kami angkat untuk yang pertama saja ya, dari penelpon ah. kita di malam hari ini. Halo. Halo. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, Pak? Dengan Bapak Putra Pohan di Depok. Ahlan, silakan Pak Putra. Begini Pak Ustadz, saya mempunyai teman yang dia mempunyai ilmu agama, akan tetapi dia mencari rezekinya dengan cara menjual minuman keras <clears throat> dan dari jual minuman keras itu hartanya melimpah sehingga ia bisa membeli rumah di sana sini hmm. apakah dengan cara menjual itu pas itu dan banyak hartanya dapat dikatakan barokah nah. yang Ustaz jelaskan tadi. Taip. Jazakallah heran akhi jawab uh, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi nah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih, Ah, Pak Putra, nah. semoga Allah memudahkan kita untuk berjalan di atas Allah di atas dan Allah Subhanahu wa taala. E, jelasnya bahwa minuman keras itu haram. Hmm. Itu haram. Dan menjualnya juga haram. Dan semua ya, hasil jual beli haram itu tidak barokah. Mungkin ya, hartanya dalam bentuk nominal mungkin besar ya, bisa beli rumah bisa beli ini dan bisa beli itu namun ya, ya, kita lihat barokah harta bukan hanya sekedar ya, bertambahnya jumlah harta namun juga bisa jadi ya, barokah itu akan nampak pada kehidupannya kehidupan yang bahagia hmm dan akan tampak nanti kalau dapat lihat kehidupan mereka nanti yang demikian ini itu pasti akan mendapatkan di sana satu kejanggalan-kejanggalan ya, satu kegelisahan ketidaktenangan ada pada dia apalagi kalau dia misalnya mengerti ilmu syariat mengerti itu haram ya, ini bisa berbahaya bagi dia sendiri dan yakinlah bahwa e, maksiatnya dia menghilangkan barokah harta tersebut. Oleh karena terlihat orang-orang kafir demikian banyaknya eh, harta mereka namun tidak ada barokahnya. Hidupnya tidak akan bahagia dengan sebab mereka tidak beriman kepada Allah dan, dan Rasulnya. Jadi hmm. tolong dipahami hmm. bahwa barokah harta bukan hanya bersifat dilipat gandakan harta tersebut, hmm. tapi mungkin juga dengan cara lain Allah memberikan barokah harta hmm. hmm. tersebut. Allah alam Dan uh, adanya uh, harta berlimpah itu bisa jadi istidraj atau bagaimana? Bisa juga hmm. Allah hmm. Subhanahu Wa Taala ingin menyeretnya kepada yang lebih buruk lagi. Hmm. Ya, sehingga hmm. ia mendapatkan hmm. kemudian beban dosa hmm. lebih banyak lebih banyak lagi. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Dan diketahui bahwa maksiat sebagian melihatnya e, itu menyeru kepada yang lainnya artinya kita maksiat A nanti kita diajak oleh syaitan untuk mudah ambil yang B, yang C, yang D sampai akhirnya jadi kufur dan wali audzubillah jadi hmm. ahlu neraka. Hmm. Allah alam bisa. Nah, bisa kelahiran jawaban Ustaz dan berikut kami angkat pertanyaan dari penelpon yang kedua ada Ibu Endang di Pondok Pekayon. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mengenai zakat mal. Uh, ah, iya. eh, itu kan dua setengah persen setiap tahun ya. Iya, iya. Nah, kemudian itu tuh dikeluarkan setiap tahun atau hmm, cukup hmm. satu kali pada saat uh, misalnya kita sudah terkumpul ses, uh, memenuhi nisabnya. Iya. Uh, kalau misalnya memang hmm. setiap tahun harus dikeluarkan, hmm. uh, dalilnya apa? Assalamualaikum. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Endang. Silakan. Zakat harta hmm, kita ketahui merupakan satu di antara zakat-zakat yang Allah syariatkan dalam Islam. Hmm. Dan ini disyaratkan adanya adanya nisab ya, dan adanya haul Ya. Nisab artinya jumlah harta yang kita miliki itu sudah mencapai nisabnya. Para ulama mengatakan nisabnya itu 85 gram emas. Sehingga dikalikan dengan harga emas ketika uh, adanya harta tersebut. Misalnya, Bu. Uh, tanggal sekarang tanggal 2 Agustus kita hitung harta kita ternyata mencapai nisab. Nah. Kemudian kita terus kita lihat hal tersebut sampai setahun. Nah. Bila tidak berkurang, ya, hmm. atau mungkin bertambah maka dikenakan zakat tahun tersebut. Tadi hmm. 2 tahun 2011 kita keluarkan zakatnya hmm, hmm. tahun itu. Nah, kemudian kita tengok lagi setelah tak setelah tahun 2011 itu kalau dia berkurang dari nisabnya nggak kena zakat. Namun bila ia tetap atau lebih dari nisabnya maka tahun 2012 kena lagi. Hmm. Apa dalilnya? Rasulullah katakan, la zakata fil mali illa idha hala alil haul. Hmm. Tidak ada zakat pada harta kecuali berlalu selama setahun. Menunjukkan bahwa zakat harta diambil per tahun. Hmm. Hmm. Dan salah atau keliru kalau orang mengambil di awal kemudian nggak diambil setelahnya atau diambil per bulan oleh oleh mereka. Iya. Karena kata ulama haul adalah hal yang sangat penting nah. dalam menentukan zakat uh, harta tersebut. Wallahu taala. Tapi bisa kelahiran jawaban Ustaz berikutnya dan kami angkat dari penelpon yang ketiga untuk di malam hari ini di 0218236543. Halo. Halo. Ya, silakan Halo. dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi Abu Abdullah. Di mana, akhi? Di Semarang. Ahlan di Semarang ya. Dan. Nah, silakan, Pak. Silakan, akhi. Iya. Nah. Uh, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam eh, warahmatullahi Anak punya pertanyaan seperti ini. Uh, bagaimana jika anak kan punya, seandainya punya hutang, terus uh. Uh, ada rezeki, uh, mana yang didahulukan? Apakah harus merunas hutang dulu atau uh, hmm. berinfak? atau kedua-duanya iya. uh, eh, sekaligus ber, berlunas utang atau sekaligus dengan uh, eh, berinfak iya baik itu nah, saja akhi nah jazakallah khairan akhi nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih eh, eh silakan jadi member hutang itu baik mm -hmm. berinfakun baik iya. kalau kita mampu mengkompromikannya infak jalan mm -hmm. utang lunas Masya Allah Nah, hmm. itu yang terbaik. Namun bila seandainya iya, ada muncul hmm. keterbatasan, hmm. artinya kalau kita infak nggak bisa bayar utang, hmm. kalau kita bayar utang nggak bisa infak, kita yeah. lihat kepada kondisi hutang tersebut. Hmm. Bila hutang itu hutangnya jatuh tempo, hutang itu tempo, maka yeah. didahulukan membayar hutang karena dia wajib hukumnya. Ya, infak belum tentu wajib, yeah. tergantung hmm. kepada infaknya nanti ya. Hmm. Uh, jadi karena karena yang pertama itu membayar utang adalah wajib jatuh tempo, maka wajib mendahulukannya. Pertama, ia menyangkut hak orang lain. <clears throat> Ya, menyangkut hak orang lain. Sehingga ia muta'addi. Kemudian, kalau seandainya harta utang tersebut itu masih jauh temponya, misalnya pembayarannya nanti tiga bulan yang akan datang iya. atau setahunnya akan datang baru ada hmm pelunasan dilihat oleh kita kalau kita nanti diperkirakan mampu membayar kalau kita gunakan untuk infak mampu membayar nanti ketika jatuh tempo maka itu diinfakkan iya. dan hutangnya dibayar pada temponya saja. Hmm. alam alam Baik, Jazakallah heran jawaban Ustaz dan eh, setelah tadi kita angkat tiga penanya dari telepon, kami angkat berikutnya dari pesan singkat. Yang pertama dari seorang pendengar kita dari seorang ibu di Bekasi yang bertanya, "Ya Ustaz, saya adalah seorang muslimah yang juga sebagai notaris." Eh, namun saya sering mendapati uh, di pekerjaan saya praktek uh, di luar syariat seperti halnya riswah atau suap menyuap dan juga uh, bermuamalah dengan bang bank ribawiyah. Saya uh, ber, ber, uh, terus berdoa untuk Allah berikan rezeki yang halal dan toyib. Uh, dan saya pun mendapati begitu banyak hal-hal uh, hal -hal yang uh, menjadi rintangan di dalam uh, uh, uh, pekerjaan saya? Apakah itu merupakan jawaban dari doa saya untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal dan taib untuk meninggalkan pekerjaan tersebut Ustaz? Atau bagaimanakah mungkin ada nasihat dari Ustaz? Jazakallah khairan. E, tentang hal ini kita nggak bisa memastikannya ya. Iya. karena perkara yang gaib ya. mungkin saja Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan ibu doa ibu kemudian ingin menunjukkan jalan yang terbaik hmm. yang bisa membuat ibu mendapatkan harta yang halal mungkin saja dan kita mohon mudah-mudahan demikian hmm. Hmm. tapi untuk memastikan itu kita nggak berani ya, karena Ayah. itu ya. hal yang hmm. yang gaib Baik. yang kedua bu, ya, nasihat saya kepada ibu dalam hal ini Ya. Yang pertama kita punya punya punya kewajiban yang Allah perintahkan langsung hmm. dalam Al-Qur'an dan juga hmm. Nabi sampaikan dalam sunnah-sunnahnya hmm. untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu semampu kita. Hmm. Artinya kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Berupaya bagaimana caranya kita bisa mendapatkan harta yang halal. Ya. Walaupun terkadang menghadapi banyak masalah Bila dapatkan ada pilihan lain ya, yang itu bisa kita kerjakan untuk harta yang halal, kenapa tidak? Toh nah. Allah membuka rezeki bukan hanya pada pekerjaan ibu sebagai yeah. notaris ya, ataupun yang lainnya. Hah? banyak orang yang bekerja di luar bidang keahliannya iya. malah berhasil. Mm, nah, gitu. Iya. Jadi demikian juga kita berusaha untuk husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwa kita harus berpersangka baik bahwa Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita, Allah ingin kita itu hidup bahagia yeah. dan kita berusaha. Yang pertama Bu, yang penting dan sangat penting adalah belajar dulu. Nah, hmm. Jadi kita berupaya dalam beramal dengan ilmu. Yeah. Kita berusaha untuk ngomong dengan ilmu. Kita berusaha memutuskan sesuatu dengan ilmu juga. Yakinlah bila kita beramal, kita meninggalkan sesuatu juga karena ilmu Hmm. Artinya karena memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan urusannya dan Allah akan e, berikan barokah daripada e, amal yang kita perbuat tersebut. Demikian yakinlah ini semua dan insya Allah mudah-mudahan kita di sini di ya hmm. bersama teman-teman e, berdoa kepada Allah mudah-mudahan ibu mendapatkan apa yang ibu minta, hmm. dapatkan harta yang halal, pekerjaan yang murni halalnya dan kemudian bisa hidup bahagia dengan keluarga mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Taib izakallah heran jawaban Ustaz. Berikutnya dari pertanyaan masih dari pesan singkat dari Ibu Zora di Bekasi yang bertanya, Ustadz, eh, apakah ada doa secara khusus yang eh, bisa diamalkan ataupun ada amalan-amalan khusus yang bisa dilakukan ketika saya benar-benar mengalami eh, kemerosotan dan kesulitan ekonomi di saat saya sedang berupaya dan berusaha menjalankan agama sesuai dengan sunnah ini? Bagaimana Ustadz nasihatnya? e, sebenarnya sudah dalam materi saya ya, ya kalau hmm. ibu lihat ya e, materi kita dari awal sampai akhir tadi jadi pada maghrib sampai sekarang nah. apa semuanya ada semua ya. Iya. Nabi juga ngajarkan doa sama kita habis subuh kita baca ya Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a hmm. wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala tapi doanya tentunya dengan syarat dan ketentuannya ya. Iya. ya. Hmm. Artinya harus ikhlas, juga khusyuk. Artinya khusyuk ini ketika kita doa kita tahu apa yang kita ucapkan. Ya. Artinya kita ketika ngomong Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa tayyiba wa amal mutakabala kita faham kita sedang minta kepada Allah rizq, uh, ilmu yang manfaat rizki yang baik dan juga apa namanya uh, amalan yang diterima <laughs> demikian juga Nabi juga mengajarkan kita untuk berdoa main in a'udzubika minal faqri ya. jadi kita berusaha untuk mencoba mengamalkannya itu Iya. Ya. Sehingga insya Allah bu, e, dengan kita <laughs> bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon petunjuk, ya, kita alhamdulillah punya waktu mustajab dalam berdoa seperti hmm. misalnya seperti malam terakhir, kemudian antara adzan dan ikoma ya, ketika turun hujan, itu adalah waktu itu yang mustajabah kita gunakan untuk berdoa ya Allah mudahkanlah urusan kita, ya Allah mudahkan rezeki kita. Dan hmm. insya Allah Taala ya. Hmm. Allah tidak pernah uh, bosan dengan permintaan hamba-hambanya. Kita minta sebanyak-banyaknya, <coughs> tapi ingat kita memohon tentunya harus paham apa yang kita minta. Yeah. Hmm. Jangan sampai mintanya demikian, ya enggak, hmm. lisannya lain bahasanya. Oleh karena itu saya lihat uh, kepada kaum muslimin ya untuk membiasakan berdoa walaupun dengan bahasa yang kita pahami, hmm. bahasa Indonesia. Jangan sampai kita itu mewakilkan doa kepada orang lain, ya. hmm. karena orang lain belum tentu ikhlas, hmm. tentu juga dia khusyuk dan belum tentu bisa mengerti maunya kita. Hmm. Oleh karena hmm. itu bercobalah untuk mandi dalam berdoa, berdoa dengan yang kita mampu, insya Allah Taala hmm. dengan mengambil sebab amal yang saya sampaikan tadi. Hmm ibu bisa hmm. dimudahkan rezekinya dan kita pun demikian mohon kepada Allah untuk hmm. memudahkan ibu ya keluarga uh, mendapatkan harta yang halal yang melimpah insyaallah nah. Jazakallah heran jawabannya dan untuk ibu insya Allah mungkin kita akan bisa siarkan ulang ataupun akan kita uh, uh, simpan rekamannya di website ya agar bisa mengulang kembali pelajaran yang telah lalu. Tapi selanjutnya masih dari pesan singkat Ustaz dari saudara atau Bapak Hartono di Jakarta yang bertanya, Ustaz uh, eh, banyak dakwah yang disampaikan oleh ustaz ustaz uh, yang eh, mengajak untuk bersedekah atau untuk berinfak dengan iming-iming Allah Subhanahu wa taala akan memberikan uh, apa namanya balasan yang uh, berlipat ganda di dunia ini. Uh, <clears throat> yang jadi pertanyaan apakah hukumnya apabila kita berinfak atau kita bersedekah uh, dengan keinginan atau dengan harapan Allah akan gantikan uh, infak dan sedekahnya tersebut di dunia dengan uh, uh, uh, uh, ganjaran atau uh, sedekah atau apa namanya uh, balasan yang berlipat ganda tersebut Ustaz. Bagaimana uh, pendapat Ustaz terhadap hal ini? Uh, memang uh, kita lihat uh, masalahnya cukup cukup ini ya, ya, cukup uh, lumayan hmm. harus jeli melihatnya. Hmm karena yang pertama, ya ya, Memang pahala itu ada. Iya. Ya. Hmm. Dan Allah janjikan dalam Al-Quran hmm. dan Nabi dalam sunnah-sunnahnya. Dan kita nggak mungkin memungkirinya. Nah. Namun juga ada perintah untuk ikhlas. Hmm. hmm. Ya. Dan Allah tidak menerima amalan tanpa ikhlas. Hmm. Kan gitu. Ya, yang ketiga, Allah tidak sama sekali menentukan kalau sodakohnya sekian pasti dapatnya sekian. Tidak hmm. mesti, bahkan hmm. mengatakan 10 kali sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat tak terhingga. Hmm. Nah. Yang itu. Jadi sehingga kalau kita memahaminya dengan paham sederhananya, yang kalau kita itu berinfak bersodakoh dengan ikhlas, ya baik tahu faedahnya, baik tahu keutamaannya ataupun tidak, ya, maka akan lipatkan mungkin lebih daripada yang hanya berharap dengan 10 kali lipat misalnya. Hmm. Ya, 10 kali lipat misalnya. Yang kedua, dakwah dengan cara seperti ini atau mengajak orang untuk berinfak dengan diiming-imingi pahala, ada sisi negatifnya. Yaitu yang pertama, sang sang pendengar ataupun audiensnya ini itu punya tendensi materi ya. lebih dominan ketimbang agama. Sehingga membina orang untuk bersifat materialistis. Ini menyusun syariat Islam. Hmm. Yang kedua, tidak membina audiensnya atau mad'unya ataupun muridnya atau pendengarnya untuk ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang ketiga adalah menyalahi aturan harusnya ya, kita mendulukan tujuan ya, dengan sarana sebagai jalan menujunya. Iya. Sekarang eh, janji se 10 kali lipat atau lebih itu kan sarana saja. Sarana agar kita bisa beramal dengan ikhlas. Hmm. Nah, kemudian kalau kita jadikan sebagai tujuan, Hmm. kan salah namanya. Hmm. Artinya yang jadi sebab jangan jadi tujuan. Yang sarana jangan jadi tujuan. Hmm. Dan kalau kita balik-balik hal ini berbahaya bagi kaum muslimin, timbulnya fitnah, bukan timbulnya hmm. uh, maslahat. Yang berikutnya juga banyak ya, di antara juga ada kesan, ada kesan bahwa kita mengukur Islam ini dengan angka. Hmm. Dengan angka matematika ini pun satu kekeliruan. Oleh karena itu, saya memandang masih ada yang lain-lainnya nggak saya sampaikan yeah. karena waktu hmm. cukup panjang ya. Yeah. Hmm. Ini kita harap pada pada pada pendengar semuanya untuk berpikir ulang ya, untuk kemudian melihat bahwa ternyata Islam itu memiliki tujuan. Kita ibadah ikhlas kita itu doa ikhlas <coughs> kita infak itu ikhlas infak itu ya enggak kalau kita lihat harta gampangannya gampangannya ada tiga kata para ulama yang pertama harta yang kita pakai kita makan kita minum habis nggak sisa hmm. yang kedua harta yang kita tinggalkan kita simpan yang ngambil nanti juga anak anak kita, ahli waris kita. Iya. Artinya kita kalau mati kan nggak bawa harta. Nah, gitu. Hmm, iya. Yang ketiga, harta yang kita simpan dengan infak fisabilillah, sodakoh, dan zakat. Itu yang akan kekal. Itu yang kita bawa ke dalam ke alam kubur. Hmm. Jadi di sini kita melihat bahwa uh, sebetulnya motivasi Allah subhanahu wa ta'ala di sini adalah untuk membuat kita semakin semangat bersodakoh hmm. bukan hanya sekedar membuat orang sodako sekali setelah dapatkan keutamaan tersebut kapok dia untuk yang kedua kalinya hmm. takut kalau enggak tercapai yeah. apa yang diangan-angankannya tersebut jadi ini saya lihat banyak iya. kesalahan dalam dakwah seperti Allah. Jazakallah khairan atas jawabannya dan semoga menjadi pencerahan untuk kita bersama. Kita angkat pertanyaan dari Ibu Memei di Pondok Aren Jakarta. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya saya mau bertanya Ustadz. Ustaz uh, Ini kan uh, suami saya tuh dapat promosi jabatan uh, uh-huh. Tapi dari atasannya itu dia uh, minta uang gitu Untuk promosi tersebut hmm. Dan suami saya bingung gitu maksudnya uh, Memang sih dia tidak menemukan baru di sini gitu kan Nah hmm. itu bagaimana ya Nanti kalau misalkan itu kan memang sudah tradisi di kantor itu gitu. Jadi kalau monik itu pasti e, ngasih gitu. Membayar gitu sesuatu. Nah itu nanti ya. berkah tidak ya kalau ya. memang kita seperti itu dan harusnya bagaimana gitu Pak ustad Ya. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang eh, pertama Pak Bu ya Ibu kita ucapkan selamat ya atas promosinya mudah-mudahan uh, jadi kebaikan bagi kita semua pada hmm. kaum muslim hmm. juga pada ibu semua pada ibu dan keluarga semuanya. Hmm Eh, jadi memang e, kita sebagai seorang muslim ya itu memiliki satu e, pegangan ya untuk berusaha menampilkan Islam utuh. Ya. Ada sebagian yang yang punya Islam misalnya kita harus transformasi ek, ekstrim atau punya ide-ide gila dan sebagainya Hmm. Ya. Artinya kita coba untuk beda dengan yang lain-lainnya bila menyisi syariat. Kita coba untuk berbeda. Kita Muslim Artinya, eh, kita yakin bahwa bila itu adalah rezekinya kita, mau kita bayar tidak bayar, kan juga akan Allah berikan juga hal tersebut. Sebab yang nanti memberikan promo apa, eh, namanya jabatan naik itu kan juga Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Eh, kita selalu berdoa setelah habis sholat, Allahumma la man ya lima ataita walamu la lima mana'ta. Gitu. yang la yanfa dzal jaddi minkal jaddu. Hmm. Hmm? ya Allah, yang tidak ada yang bisa memberi kecuali yang Engkau izinkan untuk memberinya. Ya. Artinya tidak ada satupun yang bisa memberi kita manfaat kecuali yang Allah telah berikan pada kita semuanya. Dan juga wala mani lima dan tidak ada yang bisa mencegah bila Allah telah memberikannya. Yeah. Maksud saya di sini, sinilah letak seorang muslim diuji imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji bahwa ia harus bersikap sebagai muslim sejati yang ber, beriman kepada Allah dan meyakini bahwa tidak ada satu kemanfaatan, satu maslahat, satu eh, kebaikan ya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya atasannya itu ya, ya Jangan-jangan kita ngasih uang sama dia, ternyata ketahuan sama KPK, dan terakhir malah turun jabatan semuanya. Bukan naik tapi turun hmm. jabatan semuanya. Kita nggak tahu. Iya. Tapi kalau kita jujur katakan bahwa kita Pak ingin memberikan budaya Islam yang baik, Bapak kalau ngangkat saya monggo silahkan, kalau nggak, saya nggak punya uang untuk memberi iya. suap dalam hal ini. Hmm. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah malah tinggikan uh, jabatannya tanpa melalui mereka. Nah. nah. Itu. Yang kedua tentang harta, ya harta yang diambil daripada perkara yang suap seperti ini, memang saya lihat uh, dari keterangannya ada hmm. para ulama ada yang mengatakan tetap tidak akan barokah sebab hmm. Hmm. semua yang datang dari kepada kedoliman, daripada penipuan, daripada <clears throat> dosa, ya hasilnya juga akan barokah. Ya? <laughs> Ayah nggak mengatakan iya halal katanya hasil setelah setelah suap tapi dia wajib tobat hmm. dan wajib mengakui dosanya tersebut kan sama saja berat semua duanya berat semuanya hmm. enakan lebih baik di tidak terima hmm. kalau dengan dengan suap menyuap toh sekarang juga cukup tanpa suap menyuap juga kan. Artinya alhamdulillah Allah rezekinya banyak di mana-mana bisa kita dapatkan, tidak harus dari pekerjaan tersebut. Insya Allah Bu kita di sini mengajak Ibu dan juga kepada Bapak ataupun yang lainnya untuk berusaha lah. ya uh, yakin betul dengan Allah Subhanahu wa taala hmm. dan siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap diuji iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah jazakallah khairan jawaban Ustaz dan berikutnya ada Pak Eko di Cengkareng apa di Cikarang maaf yang sudah masuk di telepon kita. Silakan akhi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam fiik. waalaikumsalam ya, barakallahu. Nah, mau nanya ini Ustaz. Anak kan waktu itu punya tabungan. Terus karena ada anak mau rencanakan anak ngambil BCN nih. Lagi itu mau lunasin hutang tapi kemudian kakak ada ke uh, apa kebutuhan mendesak anak justru beli rumah BCN jangan beli BCN juga suruh dibeli sama anak gitu hmm. akhirnya anak untuk ini kasihin sama ustad sama apa, apa anak sama kakak saya beli BTN-nya itu. Nah, sekarang kan Om anu jadi kan punya dua BTN itu ya. Hmm. Nah, itu kan termasuk tabungan anak tuh yang satunya tuh. Karena kan nggak ditempati sama anak, anak kontrakin. Hmm. Nah, itu kena zakat eh, nggak Ustaz? Kena zakat mahal nggak itu rumah yang anak kontrakin itu? Syukur Ustaz. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Para ulama kontemporer seperti Syekh Bakar Abu Zaid dan yang lainnya memang mengatakan adanya zakat untuk sewa menyewa rumah karena mereka menganggap bahwa al-ijarah minal buyun. Hmm, hmm. Ijarah minal buyun. Hmm. Dan juga manhajnya Imam Al-Bukhari dalam sahihnya yang menjadikan kitab ijarah sebagai bagian dari kitab buyun. Kalau demikian maka dikenakan zakat sesuai dengan kriteria ketentuan yang berlaku yang sudah kita kepala ulama rahimahullah dan nisabnya ya juga ada apa namanya uh, masanya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam Taib, uh, eh, Zakallah Heran jawaban Ustaz dan uh, waktu tinggal dua menit lagi namun begitu banyak pertanyaan yang masuk Ustaz ya mungkin kita akan uh, berikan kesempatan dari pesan singkat kembali Ustaz hmm. yang mungkin kita anggap uh, mewakili dari begitu banyak pertanyaan dari Bapak Mart Martai ya di Pamulang uh, ya Ustadz saya, biasa bersedekah untuk janda dan anak yatim yang saya salurkan melalui ketua RT setempat Ustaz. Tapi begitu saya cek ke lapangan ada sebagian yang tidak disalurkan. Bagaimana Ustaz sedekah eh, saya diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana sikap saya terhadap eh, ketua RT tersebut Ustaz? Uh, semua yang kita keluarkan uh, itu semua ada ganjarannya karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk mengeluarkan saja kita diminta untuk mengeluarkan sedekah ya, Sedangkan nanti apabila digunakan oleh orang tidak pada tempatnya, maka itu dosanya ditanggung oleh orang tersebut. Namun bila kita tahu ya, bahwa zakat kita, sudah kita selewengkan, kita tarik, kita tarik dan kita ganti dengan orang lain yang lebih lebih amanah untuk menyampaikannya. Ya. Jadi ini penting sekali untuk kita sampaikan. Ya. Memang banyak sekali kita lihat penggunaan ataupun penyaluran sedekah, infak dan juga zakat yang memang eh, kadang-kadang eh, diambil, dicuri oleh oleh orang. Ya. Ya, Ini semua dosa tetap di tangan di tangan uh, yang mencuri, ya, yang mengambil melakuin. dan insya Allah pahala tetap tidak berkurang. Hmm, hmm, Cuman akan lebih barokah, akan lebih baik kalau kita ikut uh, melihat bila memang hmm. ditipu masa kita mau ditipu orang. Yeah. Nah tentu akan kita ambil kita alihkan ke orang lain. Yeah. Iya. Jadi kalau terlihat Pak RT itu ternyata tidak amanah, ambil gantikan ke orang lain lebih amanah. Hmm. Ya, ini bila melihat langsung kejadiannya, ya, artinya kita tahu betul nyatanya. Tapi kalau kita hanya dengar seudon, saya kira tidak baik kita berburuk sangka atau mungkin lebih lebih bagusnya secara langsung saja Pak Ustaz Ya iya kan tidak mesti hmm. orang bisa bisa hmm. punya kemampuan waktu betul. untuk langsung ke ke, ke janda dan iya, juga anak iya. hmm, tidak mesti kita punya ini makanya kita iya. katakan bahwa hmm. seandainya memang bisa langsung kan lebih utama, lebih utama betul. yang kedua juga mengenalkan kepada kepada masyarakat bahwa orang-orang yang yang mampu yang punya kemampuan kaya juga punya empati kepada masyarakat kecil ya dan ini akan menimbulkan ukhuwah kepada dia artinya dia lihat janji sadar bahwa ternyata orang kaya juga punya peran kepada mereka dan ini penting sekali untuk disampaikan kepada mereka sebagai pesan-pesannya kepada mereka bahwa Islam itu sebetulnya e, memberikan satu satu sistem interaksi antara kaya dengan miskin dengan demikian hebatnya. Ya. Namun juga bila nggak mampu untuk langsung, saya kira juga menggunakan orang ketiga juga tidak masalah. Yang penting harta kita terjaga dan kemudian bisa pada tempatnya. Seandainya zalimi, insya Allah dengan zalimi dan sabarnya kita Allah akan mudahkan menambah kemuliaan pada kita semuanya Allah alam nah, Sepertinya pertanyaan dari Bapak uh, yang dari pemulang tadi menutup perjumpaan kita Ustaz. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan atas uh, kelonggaran dan uh, kesempatan yang Ustaz uh, berikan di kesempatan malam hari ini Ustaz. Hmm. Dan mungkin ada satu kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita silakan Ustaz. Uh, kesimpulan yang saya bisa berikan kepada para pendengar semuanya yang pertama adalah bahwa ternyata ya, Islam itu adalah agama yang lengkap ya agama yang betul-betul menuntun umatnya sampai hmm. hal-hal yang kecil ya dituntun oleh oleh Islam ya. Sehingga e, tinggal kita sebagai seorang muslim itu bagaimana mau belajar Islam. Ya, bagaimana mengerti Islam secara utuh, tidak hmm. parsial, ya, tidak sepotong-sepotong ya. Kalau sepotong-sepotong nanti bahaya. Islam ini dipahami sepotong akhirnya ya jadi masalah jadi jadi jadi jadi malapetaka bagi kaum muslimin. Jadi Islam yeah. itu iya. kalau dipahami dengan benar itu akan memberikan ke, ke, kemudahan, kemudahan yang ada. Oleh karena itu saya mengajak pada hadirin sekalian ya, kita sangat sempit untuk memanfaatkan uh, media seperti radio kita, ya, radio Raja, ya, kemudian juga mungkin media lainnya yang bisa bermanfaat bagi kita untuk tolabul ilmi untuk belajar ya dan untuk kemudian komunikasi dengan para ustadz, para dai di daerah masing-masing ya, yang memang punya komitmen besar untuk mengajak umat memahami Islam dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga pernah terpahami dengan utuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Kita ajak ya, uh, mereka untuk mungkin pertanyaan, ya, tanya jawab dan lain sebagainya. Alhamdulillah kesyukuri ya dengan adanya media yang demikian ini hmm. bisa memudahkan kita untuk lebih baik dalam mengamalkan Islam ini. Dan insya Allah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh barokah, yang menjadi sebab kita bersatu dalam iman dan takwa, hmm. kita bisa bersatu dalam ilmu dan amal saleh insyaallah taala. Dan saya secara pribadi mengucapkan jazakumullah khairan kepada para mas'ul juga ya, oh, mereka yang membantu Radio hmm. Roja ini mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dimudahkan waktunya, dimudahkan juga ilmunya sehingga bisa jadi barokah dimanapun berada. Amin. Allah alam Salam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Radio Roja 756 kHz للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة